Pada seri yang kelima ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Herman sebagai Ki Arit Nungka, AP Burhan sebagai Ki Surembangan, Bambang Jiger sebagai Dampo Awu, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Niko Septiawan sebagai Ki Parang Pungkur, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. yang lalu diceritakan, dua pimpinan pengemis tongkat merah cabang Kalipucang hendak merencanakan merebut kitab Jala Sukma. Untuk itu, Ki Arit Lungkah dan Ki Serembangan menekan Ki Lanjo yang merupakan sahabat baik dari Raden Sakapal Waguna untuk menaruh racun katak belang di dalam makanan maupun minumannya. Minuman sahabatnya, Raden Sakapal Waguna. Racun itu akan larut dan sedikit pun tidak akan menimbulkan kesan warna maupun rasa. Nah, lakukanlah Lanjo, segera. Baik, baik Kakang. Dan ingat Lanjo, kegagalan rencana ini tidak saja berakibat buruk untuk dirimu sendiri, tapi juga keluargamu. Mereka akan menanggung akibatnya. Ah, ah, baiklah, saya akan melaksanakannya Kakang. itu di sebuah penginapan kecil yang tidak jauh dari markas pengemis tongkat merah. Anting Wulan yang mengawasi kedua kakangnya dengan aji empat arah pembeda gerak mendengar semua rencana jahat itu. Kurang ajar, licik. Untung saja aku mengawasinya dengan aji pendengaran saktiku. Jika tidak, tentu Kakang Saka akan menjadi korban mereka. Hmm. Aku harus mengambil tindakan melindungi kakak Saka. Sementara itu di markas pengemis tongkat merah, Ki Arit lungkah tengah gelisah menunggu hasil pekerjaan dari Kilanjo. Mengapa lama betul Lanju melakukannya? Racun itu kerjanya hanya dalam waktu yang singkat. Hmm. Ah, uh, Adi Surbangan. Iya, Kakak. Apakah kau melihat apa yang dibawa Lanjo ke kamar anak muda itu? Uh, minuman, kakang, Minuman hangat yang dibawanya. Hmm. Apalagi minuman. Racun itu dengan serta merta akan menunjukkan hasilnya. Ah, hmm. Atau anak muda itu tidak mau meminumnya. Atau Lanjo yang mengkhianati kita, Kakang? Ah, kukira dia tidak akan berani Adi serembangan. Tidak akan berani. Aku mengenal Lanjo. Ah, hari sudah sore, Kakang. Sebentar lagi malam akan tiba. Ah, aku khawatir Guru Pungkur akan segera tiba. Hmm, tidak. Tidak Adi Serembangan. Jangan takut. Hmm, iya. Tapi kau benar. Iya. Kita tidak boleh membuang waktu banyak. Siapkan senjatamu. Kita akan segera mengambil tindakan. Jika dalam beberapa saat Lanju tidak juga menunjukkan hasilnya, ambil senjatamu. Baik, Kakang. Dengan tergesa-gesa, ketua pimpinan tongkat merah cabang Kalipucang menuju kamarnya yang letaknya bersebelahan. Dan baru saja Ki Arif memasuki kamarnya, pandangannya tertumbuk pada sesosok tubuh tergelantung bergoyang-goyang di tiang atap kamarnya. Oh, setan! Hah, adi serembangan, kemari cepat! lihat itu, lihat Adi, tolong! Itu pasti Kilanjo. Aku akan melihat siapa yang telah mempermainkan kita. Oh, siapakah yang telah mempermainkan diriku? Apakah mungkin Ki Parang Pungkur telah tiba di? Ah, kukira tidak mungkin. Tidak mungkin. Untuk apa dia mesti bermain-main dengan diriku? Ini pastilah perbuatan seseorang yang... Hmm, anak muda itu. Ya, pastilah dia yang telah berbuat. Aku akan menanyakan pada Kilanjo. Hup. Tanyakan, siapa setan yang telah mempermainkan kita di serembangan? sudah, sudah Kakang. Ah, siapa setannya? Siapa di serembangan? Eh, eh, eh, Kilanjo tidak bisa mengetahuinya, Kakang. dia dibuat tidak berdaya di muka pintu anak muda itu. Dan ketika sadar, sudah tergantung di dalam kamar, Kakang, dengan mulut tersumpal dan kaki terikat di atas kayu atap itu. Heh. Benarkah semua yang kau ceritakan itu, ha? Di, kau tidak tahu orang yang membuatmu tidak berdaya ini? I iya, saya tidak tahu, Kakang. Ketika saya hendak mengetuk pintu kamar Adisaka, saya hanya sempat mendengar kesiur angin dan bayangan putih. Setelah itu, saya tak tahu apa-apa lagi. Oh. Apakah mungkin itu perbuatan anak muda itu, Adi Serumbangan? Kukira tidak, Kakang. Anak muda itu tidak mungkin dapat melakukan gerakan seperti itu. Ah, ah, apakah apakah iya iya ah, pasti pasti Kakang. Guru sudah datang. Itu pasti perbuatan guru. Ah, tidak. Aku tidak percaya itu perbuatan guru. Tidak, tidak mungkin Adi Serumbangan. Untuk apa guru bermain-main seperti itu dengan kita? Ayo, sudah kepalang basah. Kumpulkan seluruh anggota yang berada di sekitar tempat ini. Kita hadapi anak muda itu sekalian dengan penyerang licik itu. Aku akan menuju kamar anak muda itu. Ah, kau kumpulkan seluruh anggota kita. Baik, Kakang. Ki Aret Lungkah ingin bicara denganmu. Ada apa Paman Ari? Kenapa Paman berteriak-teriak seperti itu? Aku tidak ada waktu lagi untuk bermain-main denganmu anak muda. Cepat, serahkan kitab Jala Sukma itu. Atau aku akan membunuhmu di tempat ini. Hei, ada angin apakah ini Paman Hari? Tiba-tiba saja si kamu berubah terhadap aku. Pemegang kalung kulit yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam perguruan tongkat merah. Ah, jangan banyak bicara anak muda. Serahkan kitab Jala Sukma atau nyawamu menjadi taruhannya. Huh? Seluruh kelompok tongkat merah kini telah bersiap mengepung tempat ini. <laughs> Kau kira aku akan menjadi gentar dengan sikap dan ancamanmu itu? Hmm? Ayo, seranglah aku. Sebentar lagi kau dan juga mereka yang berkhianat terhadap kalung lima bulan kembar akan menerima hukuman dari guru kalian. Ah, tidak ada waktu lagi untuk berbincang-bincang denganmu anak muda. Rasakanlah ini. Oh. Iya. Iya. loh loh loh Tangannya kenapa bang sampean bang? Kok karo terus? Ketel-gatel ya? Itulah mbok Segala obat sudah kusoba Tapi tak sembuh-sembuh juga Pusing aku bah Panas kadas kurap Oleskan kan panas Kata-kata jamur kulit Pasti lenyap dengan Efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Panal. kincir metu tingkatan ke-10 yang merupakan gabungan aji pukulan sakti dan ilmu pedang yang memiliki daya serang bagaikan prahara. Pedang di tangan kanannya mengurung ketat arit lungkah. Sementara itu, pukulan-pukulan tangan kirinya sesekali mampu mendesak melempar pengemis utama dari kali pucang. Kita tangkap bersama-sama saja, Kakang. Serumbangan, Kita tidak mempunyai banyak waktu lagi. Oi! Kepung ketat tempat ini! Jangan biarkan pembunuh kakang kalian, Dandang Baringki, meninggalkan tempat ini! Kasihan sekali. Pengemis-pengemis itu kalian peralat untuk kepentingan diri kalian sendiri. Jangan banyak cakap anak muda. Kau tidak boleh lepas lagi dari tempat ini. Ayo, menghadapi dua tokoh itu pasti akan mendapatkan kesulitan. Ah, siapa itu yang berlari dari dalam kamar sana? Hoi, dengarlah kawan-kawan. Anak muda itu adalah pemegang kalung kulit lima bulan kembar. Kekuasaan yang dipegangnya saat ini jauh melebihi Kakang Arit dan Kakang Surembangan. Atas kekuasaan kalung lima bulan kembar, kalian harus menolongnya. Kalian harus membantunya kalau nggak belum kembar, wah siapa di sebelah? Iya ya. Hei, eh, Pelanjung, apa benar kata-katamu Pelanjo? Kalian akan menyesal jika tidak mendengar kata-kataku. Ki Parang Pungkur pimpinan utama kini berada di Bangun Panjaran. Ada di Bangun Panjaran, benar. Tidak boleh bersikap. Pengkhianat rendah. Hai, kau selesaikan cepat pengkhianat itu. Biar aku menahan dulu anak muda ini. Hai, Kakang Arif. Ki Surembangan yang menjadi geram dengan ulah dari Kilanjo segera melenting meninggalkan kakangnya dan dengan pedang pendeknya ia menyabet tubuh Kilanjo. Yeah! Hampir dapat dipastikan tubuh Kilanjo dalam beberapa kejap akan segera roboh terkapar bermandikan darah. Tapi dalam saat yang kritis itu, sesosok bayangan meluncur cepat dan... Kau, kau Nona? Iya, aku datang Paman Surendana. Ada apa di sini? Apa yang telah terjadi? Hei, bukankah itu Kakang Saka? Lihat Kakang Dam Bukankah itu Kakang Saka? Iya, benar itu Kakang Saka. Hei, berhenti! Hentikan pertempuran ini! Oh, kau ada di sini, Adina Bang. Iya, Kakang. Uh, apa yang terjadi dengan Kakang di sini? Ah, aku... Ah, laki-laki itu telah membunuh orang kita, Nona. Dia telah membunuh Adi Dandang Paringki. Dan, dan, uh, dia membawa-bawa kalung lima bulan kembar. Ah, di mana guru? Biar guru yang mengadili anak muda itu. Paman telah salah menduga. Guru memang yang telah memberikan kalung itu padanya. Uh, Kakang Saka, apakah benar Kakang telah membunuh Dandang Paringki? Ah, iya. Kemungkinan besar saya lah yang telah membunuhnya. Ah, tidak Nona. Saya mengerti keadaannya. Kakang Saka tidak pernah bersalah. Jika memang kejadian itu terjadi, hal itu hanya karena ketidaksengajaan, Nona. Ketidaksengajaan? Iya. Membunuh Paman Paringki karena ketidaksengajaan? Ah, ah, jangan percaya, Nona. Mana mungkin membunuh karena ketidaksengajaan? Anak muda itu adalah seorang iblis yang ganas. Dia membunuh Adi Paringki dengan sangat ganas. Tubuhnya dibuat hangus menjadi arang Kakang, benarkah itu semua, Kakang? Uh... Kakang Saka, benarkah semua cerita itu? Benarkah semua yang diceritakan Paman Arit? Saya tidak berani menolaknya. Mungkin semuanya benar. Apa maksud Kakang dengan mungkin semuanya benar? Mengapa itu semua dapat Kakang lakukan? Uh, tidak. Tidak mungkin, Kakang. Ada apa sebenarnya? Ceritakanlah, Kakang. Raden Sakapal Wakuna tidak mampu menjawab dengan segera. Sariti, Dampu Awuk, serta seluruh orang yang berada di halaman markas pengemis tongkat merah Kalipucang memandang Raden Sakapal Wakuna dengan was-was. Sementara itu, Ki Arit dan Ki Surembangan mempergunakan saat yang baik itu untuk meninggalkan halaman itu. Ki Lanjo yang menguasai permasalahannya melihat kejadian itu. Ki Arit dan Ki Surembangan meninggalkan tempat ini. Nona, tangkap orang itu. Memangnya apa yang terjadi? Kenapa aku harus menangkap kedua orang itu? Dan kenapa mereka lari? Aduh, Nona. Mereka, mereka ingin membunuh Adisaka bukan karena kematian Kakang Paringki, tapi hendak mencuri kitab pusaka Adisaka. Dan sayalah yang telah dipaksa untuk meracunnya. Ayo Kakang Saka, Kakang Awuk, kita kejar mereka. Oh, tidak perlu. Oh, tidak perlu kalian mengejarnya. Dua pengkhianat ini sudah berada dalam tanganku. Ah, kakek. Belum lagi Sariti bersama dengan Saka Palwaguna dan Dampu Awuk melompat mengejar Ki Arit Lungkah dan Ki Surumbangan. Dari pintu besar yang menganga sejak tadi, muncul seorang kakek tua renta berjalan terbungkuk-bungkuk. Tetapi di punggung kiri dan kanannya memanggul dua sosok tubuh laki-laki dewasa yang ternyata adalah Ki Arit Lungkah dan Ki Surembangan. <laughs> Kakek berhasil menangkapnya. <laughs> iya. <laughs> aku baru saja tiba. Di muka pintu aku melihat dua orang ini mengendap-endap cepat meninggalkan markas. Aku bawa ini pada kalian. Uh, ada apa gadis ini, ya? Uh, ah, kami juga belum jelas, Guru. Kakang Saka telah terlibat persoalan dengan mereka. Uh. Paman Arif dan Paman Surembangan. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang kemudian akan terjadi di markas pengemis Kali Pucang? Dan bagaimanakah kisah para tokoh kita selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12, Awal Kebangkitan Mataram Hindu, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater sangkar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. enam ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Wakuna, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Bambang Jiger sebagai Dampu Awuk, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Parang Pungkur tiba di markas pengemis tongkat merah dan berhasil menangkap Ki Arit Lungga dan Ki Serumbangan yang hendak melarikan diri meninggalkan markas pengemis tongkat merah. Oh iya, aku baru saja tiba. Di muka pintu aku melihat dua orang ini mengendap-endap cepat meninggalkan markas. Lalu aku bawa mereka kemari. Hah, ada apakah di sini, ya? Uh, kami juga belum jelas, Guru. Kakang Saka telah terlibat persoalan dengan mereka. Hmm. Paman Arit dan Paman Surembangan. Wah. <laughs> Kau itu Saka, ha? <laughs> Sudah lama sekali kita tidak bertemu ya. ya sejak peristiwa di Bukit Tengkorak itu. Hmm? Bukankah demikian? Hah? Oh ya, bagaimana kabarnya dengan gurumu, si Tua Wanayasa? Ah, guru baik-baik saja. Hmm. Saya terakhir kali bertemu kira-kira dua minggu yang lalu. Oh, <laughs> ayo, ayo, marilah kita masuk saja ke ah, dalam. Ya. Eh, ah. Sariti, coba kau masukkan saja kedua orang itu ke dalam tahanan ya. Aku sedang tidak ada selera untuk mengurusnya. Aku datang ingin melihat-lihat kemajuan yang dibuat oleh kalian semua di sini. Uh, kesulitan, ya sikap bobrok, mental busuk yang kalian tunjukkan padaku. Hmm. Ah, ayo, ayo, ayo, mari Saka, ayo masuk ke ya, kampung, ayo, ayo, mari, mari, semua masuk. Iya. semuanya, Kek? Oh, aku bertanya kepadamu, anak muda. Kenapa kau malah lemparkan pertanyaan itu pada orang lain, ha? Maaf, Kek. Maaf. Kemudian Raden Sakapal Wakuna kembali menceritakan kisahnya di hutan raya. Raden Sakapal Wakuna menceritakan semua kejadian yang menimpa Dandang Paringki dengan diperkuat oleh Kilanjo. Tentu saja boleh. Hmm, ini. Ini kitabnya, Kek. Eh, eh, eh. Aji Jala Sukma. Jala Sukma. Hmm, eh, dari mana kau mendapatkan kitab ini, anak muda? Entahlah, Kek. Saya juga tidak tahu. Yang jelas ketika saya tersadar dari pingsan, saya telah berada di dalam sebuah gua. Dan kitab itu saya temukan di samping saya, Kek. Hmm, ya, ya, ya. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana mungkin kitab ini dapat kau miliki dengan demikian mudahnya? Ah, entahlah, Kek. Tapi saya pernah melihat kitab ini sebelumnya di tangan adik Bulan, Anting Bulan. Dia pernah menunjukkan kitab ini pada saya. Dan Adi Bulan mendapatkan kitab ini dari kakeknya. Hmm. Kakek Kaliman atau yang juga dikenal dengan nama Resi Sanata Dharma. Oh, Resi Sanata Dharma. Iya, Kek. Oh, ah, Resi itu yang memberikan kitab ini kepadamu begitu? Entah, saya kira tidak mungkin, Kek. Loh? Kitab ini tiba-tiba saja berada di samping tubuh saya. Dan tubuh saya pun dengan tiba-tiba saja berada dalam gua tanpa saya tahu siapa yang membawa ke sana. Oh, aneh. Aneh sekali ini. Hmm, kitab ini pastilah sebuah ilmu yang teramat dahsyat. Nah, uh, ini kau peganglah kitab ini baik-baiknya. Uh, kek, jika kakek berkenan untuk memberikan petunjuk, saya akan menunjukkan akibat yang saya alami setelah mencoba mengikuti petunjuk dari kitab ini. Hmm, oh ya ya ya, uh, cobalah. Aku ingin melihatnya. Baiklah, saya akan melakukan semedi yang merupakan langkah pembuka dari Aji Jala Sukma. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Raden Sakapal Waguna segera menyiapkan diri. Dan beberapa saat kemudian, ia telah tenggelam dalam semidinya. Ruang pertemuan markas pengemis tongkat merah Kalipucang menjadi hening. mau membasuh tubuh, pergilah sana. Lihatlah, hari telah mulai gelap. Hah? Biar aku yang menunggui anak ini. Kelihatannya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tiba pada keadaan yang kita tunggu. Marilah kita keluar sebentar. Kita bicara di luar. Hei, aku baru saja ingin masuk dan berbincang-bincang. Nanti kita kembali lagi. Jangan ganggu Kakang Saka. telah terjadi, Kakang dambu Awu? Kakang Saka tengah mempertunjukkan pada guru penyebab kematian orang tuamu, adik Sariti. Uh, maksudmu? Penyebab kematian Dandang Paringki. Menurut Kakang Saka ada hubungannya dengan ilmu yang tengah dipelajari. Kakang Saka sendiri tidak tahu menau tentang kematian tersebut. Untuk itu Kakang meminta bantuan dari kakekmu untuk melihat kemungkinan itu. Ah, Ilmu kesaktian apa yang tengah dipelajari kakangmu itu, Kakang Dampu? Apakah itu juga termasuk ilmu dari padepokan Gua Larang? Tidak. Di padepokan kami tidak mengenal ilmu itu. Ilmu Jalak Sukma. Ia mendapatkannya di sebuah gua. Kitab itu tiba-tiba saja ada di samping tubuhnya. Oh, itu dia kakak. Ayo, kita jenguk Kakang Saka, Hei, eh, jangan mendekat Kakang Saka. Tubuhnya tengah amat bahaya. Keadaannya saat ini tak dapat dikontrolnya. Ayo minggir. Oh, Kakang Awung, lihatlah. Tubuhnya menjadi merah bagaikan bara api. Lihat ibu, Kakang Saka sangat menderita. Rupanya Kakang Saka sudah beberapa kali mengalami keadaan seperti ini. Kakang Saka sudah terbiasa. Buktinya ia dengan sengaja mempertunjukkan keadaan seperti ini. Oh, tapi... Tapi... Ah, kasihan sekali dia kakang Oh, ah, Lihat, kakang Saka pingsan. Kakek... Oh iya, iya, iya. Tenanglah saja kalian di situ. Aku akan mencoba menjajaki sampai di mana panas tubuhnya itu. Hah? berada di hadapannya, segera saja mengeluarkan seluruh tenaga saktinya, membentengi seluruh tubuhnya dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Dan kemudian perlahan-lahan ia mendekati tubuh Raden Sakapal Wakuna. Ketika kakek sakti itu menyentuh tubuh Raden Sakapal Wakuna. Celaka, celaka. terjadi? Nah, coba, lihatlah tanganku ini. Tanganku menghitam dan nyaris hangus jika aku tidak mampu melepaskannya dari tubuhnya. Oh, oh. terlalu. Ilmu apakah yang sebenarnya dipelajari Kakang Saka? Hmm. Ilmu hitamkah? Ah, aku kira ini bukanlah ilmu hitam. Aku tidak merasakan getaran-getaran kekuatan ilmu hitam. Ah, aku, aku hanya merasakan getaran dan kekuatan yang teramat besar yang mengandung hawa yang sangat panas. Apakah guru kami Resi Resiwanayasa tidak akan marah jika mengetahui Kakang Saka mempelajari ilmu semacam itu? Iya, hmm, iya, iya. Ya. Ah, tidak. Aku rasa tidak. Untuk apa dia marah? Ilmu ini adalah sebuah ilmu yang sangat dahsyat. Kakangmu beruntung berhasil memperoleh kitab sehebat itu. Kakang Saka sadar. Di manakah? Oh ya, bagaimana kek? Apa yang kakek temukan pada saat semediku? sebuah ilmu yang teramat dahsyat. Mungkin tongkat sakti yang kupanggah ini tidak akan ada artinya jika kau berhasil menguasai sepenuhnya ilmu itu. Lalu bagaimanakah dengan kincir metu, Kek? Nah, jika kakekmu Wanayasa menguasai kincir metu hingga ke tingkatan 10, mungkin ia akan mampu menghadapi kehebatan ilmu itu. Ya, tapi itu pun hanya perkiraanku saja. Aku sendiri tidak mengerti sampai sejauh mana, setelah mana kehebatan dari ilmu jalan sukma itu. Oh. Luar biasa. Semoga saja ku akan dapat berhasil menguasai ilmu ini. Nah, nah, sekarang kau beristirahatlah. Hmm, lihat itu. Mungkin adikmu Dampu tidak sabaran lagi untuk berbicara denganmu. Nah, sudah, sana pergilah. Ah, baiklah, Kek. Saya permisi untuk mencari angin untuk berbincang-bincang di luar pondok ini. Mari, ada apa? Ah, mari, Kakang. Eh eh, eh, eh, mau kemana kau Sarite? Biarkan saja mereka dua saudara berbincang-bincang melepas rindu mereka, ha? Tidak apa, Kek. Marilah Hari Sariti. Kita bicara bersama-sama di luar pondok. Uh, uh, saya pergi, Kek. Ah, <laughs> oh iya, iya, iya. Ah, pergilah sana, ha? Raden Sakapal Waguna saling melepas rindu dengan adiknya Dampu Awu. Sementara itu Saripi yang berada di tengah-tengah mereka juga terlibat dalam tukar-menukar pengalaman. Kalian telah tahu tentang kisah dan pengalamanku. Sekarang adalah giliran kalian untuk menceritakan pengalaman kalian. Ah, kau dulu adik Awu. Atau kau Adi Sariti? Ah, uh, <laughs> Kebetulan pengalaman kami berdua tidak banyak berbeda. Kami berdua terlibat bersama-sama dalam pelarian keluarga Galuh. Uh, kau berceritalah dulu, Kakang. Ah, baiklah, Hadisariti. Sariti. Dampu Awuk menceritakan kisah pelariannya bersama-sama dengan Prabu Sana dan keluarganya, hingga dalam pertempurannya dengan kelompok tangkuban perahu, ia bersama dengan Sariti terpisah dari Prabu Sana dan Sanjaya. Setelah berhasil melepaskan diri dari kepungan kelompok tangkuban perahu, kami berdua dengan adik Sariti berusaha untuk mencari Prabu Sana dan Raden Sanjaya. Tetapi beberapa hari kami berputar-putar, tidak tentu arah hingga akhirnya kami tiba di pantai selatan. Kita telah banyak membuang-buang waktu pencarian kita dengan pergi kemari, Kakang Gembong. Ayolah, kita tinggalkan saja tempat ini. Tunggu, Ade Sariti. Tunggu. Sebaiknya kita periksa beberapa saat saja. Daerah di sekitar sini. Setelah itu, baru kita tinggalkan tempat ini. Tapi kakak, di sini adalah tempat yang sunyi, sepi. Untuk a kukira ia adalah murid dari perguruan Tangkuban Perahu. Ya, kau benar, Kakang. Ini adalah mayat dari anak murid Tangkuban Perahu. Dewata aku, tidak salahkah mataku ini? Ayo, kita lihat ke sana. Apa ini? Baris kau pakai batu-batu segala. Sini kamu. Aduh. Saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Bomnya batuk. Pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat. Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siapa? Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bomban, bomnya segala macam batu. Produksi KB Pharma. kakang, apa yang telah terjadi di tempat ini? Entahlah Desariti. Mayat-mayat yang bertebaran ini tidak kurang dari 50. Semuanya adalah murid dari Lihat itu. Bukankah itu Ki Pandu Panjana? Kau benar. Itu adalah Ki Pandu Panjana. Oh, Kakang, apa yang telah terjadi di tempat ini? Mengapa bisa terjadi pembunuhan seperti ini? Tidak, Desariti. Kukira mereka semua tidak mati karena satu pembunuhan. Tidak. Jika begitu, apa penyebabnya? Mungkin mereka sedang berlayar dan karam kapalnya. Kukira tidaklah demikian, Kakang Dampu. Mereka semua adalah murid dari tangkupan perahu. Kematian mereka bukanlah tidak mungkin ada hubungannya dengan pengejaran mereka terhadap Prabu Sana dan Sanjaya. Hmm. Iya, Kakang. Dan oh, bukan tidak mungkin kematiannya adalah karena wanita itu. Wanita itu? Sedemikian ganaskah? Iya. Tidak, Kakang. Aku... Aku tidak sanggup, Kakang, memandangi mayat sekian banyaknya. Kakang, tinggalkan saja tempat ini. Para penduduk tentu akan dapat melakukannya jauh lebih baik dari kita. Mungkin mereka akan melengkapi penguburan ini dengan upacara. Ayolah, Kakang. Tunggu. Tunggu dulu Adik Sariti. Aku melihat sesuatu. Sariti yang tengah diliputi oleh rasa cemas dan takut dengan suasana itu menjadi semakin tercekam dan terguncang hatinya. Ketika melihat dari dalam pasir pantai, tiba-tiba keluar sesosok tubuh yang nampak sangat menyeramkan. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-12, Awal Kebangkitan Mataram Hindu, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sangkar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.